qala bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu mengunjungi orang sakit atau ada orang sakit yang dibawa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama Hilangkanlah sakit yang sedang ia derita, wahai Rabbun Nas. Yakni Tuhan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Washfi dan sembuhkanlah dia dari sakit ini. Wa anta syafi karena engkaulah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan dia. Dalam doa ini terdapat tauhid. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kesembuhan kepada Allah semata. Tauhidul uluhiyah yang hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam meminta. Bukannya mereka para dokter yang menyembuhkan kita dari rasa sakit. Bukanlah obat-obat yang diminum itu yang menyembuhkan Sakit kita tidak. Allah lah subhanahu wa ta'ala asyafi. Yang bisa menyembuhkan. Adapun obat yang diminum. Adapun dokter yang memeriksa dan mengobati. Dan perawat serta yang lainnya. Ini sebagai wasilah saja. Sarana saja. Maka jangan sampai kita kaum muslimin menggadaikan tauhid kita, menjadikan mereka selain Allah sebagai satu-satunya harapan tumpuan kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak. Wa anta syafi kata Rasulullah dan engkau lah zat yang bisa menyembuhkannya. Syifaan la yughadiru saqama. Kecuali hanya kesembuhan engkau. Kesembuhan yang tidak menyisakan satupun penyakit. Ini doa yang kita baca kepada orang yang sedang kita kunjungi adhibil Ba'asa, rabban nashi washfi wa anta syafi hilangkanlah rasa sakit wahai Allah Tuhannya manusia sembuhkanlah dia dari penyakit ini karena engkau adalah zat yang bisa menyembuhkannya sebuah kesembuhan yang tidak meninggalkan satupun penyakit. Sebuah kesembuhan yang tidak bisa menandingi kesembuhan yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membaca doa selain yang kita sebutkan di atas. Yaitu sebuah doa yang diucapkan oleh Rasulullah sebanyak tujuh kali. Kepada orang yang sakit. As'alullah al-azimah. ash al azim an yashfiyaka. As'alullah al-azimah. Rabbal al azim an yashfiyaka. Tuhan yang memiliki kerajaan sehingga sana ars yang agung agar menyembuhkan engkau. Agar menyembuhkan orang yang sakit ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca doa ini, As'alullah al-azim rabbal al azim an yashfiyaka sebanyak tujuh kali. Dan ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk aplikasi kita mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Adapun doa adhibil ba'sa rabban nasi sampai akhir ini cukup dibaca sekali saja. Sedangkan yang kedua tadi as'alullah al-azima rabbal arsyil azim an yashfiyaka ini dituntunkan kepada kita untuk dibaca tujuh kali. Berikutnya kewajiban yang ketiga menolong dan membantunya yakni orang yang sakit, saudara kita yang sedang sakit, padahal yang barangkali ia butuhkan. Kita mengetahui ma'asyiral muslimin bahwasannya saling menolong, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu sesama kaum muslimin khususnya sangat-sangat diperintahkan dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam albir, dalam kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menolong orang sakit. Ini apa yang dikandung dari makna albir. Karena para ulama khususnya Syekh Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimur Rahman beliau mengatakan makna albir huwa ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardha. Sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhai. al aqwali, al af'ali, al-zahirati wal batina. Baik hal itu perbuatan yang lahir maupun yang batin. Baik hal ini menyangkut hak Allah ataupun hak manusia. Sehingga ketika kita memberikan pertolongan kepada sesaudara kita yang sakit, maka hal ini termasuk at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Barangkali saudara kita membutuhkan teman untuk mengantarnya periksa ke dokter, kita bantu. Membutuhkan seorang yang menemaninya di rumah sakit untuk merawat dia. Kita siap menjadi orang yang membantu dia, menunggu dia. Barangkali ia membutuhkan uang untuk beli obat. Kita bantu dia semampu kita. Karena hal ini merupakan hak dia. Yang harus membantu tatkala ia mendapatkan musibah. Man nafasa kurbatan an mu'minin min kurabi dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Atau kama kala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di dunia ini, niscaya Allah akan hilangkan kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Tidakkah kita menginginkan agar kesulitan kita nanti dari kiamat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita menginginkan adanya pertolongan Allah, taufik Allah nanti pada hari kiamat. Ketika kita masih ada di dunia inilah sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu saudara kita. Kita tolong mereka. Kita hilangkan kesulitan mereka. Di antara kewajiban seorang muslim kepada saudaranya sakit ia menasihatinya untuk tetap bersabar dari sakit yang sedang ia derita. Dari sinilah seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa besar keimanan yang di dalam hatinya, yang berada di dalam hatinya. Karena kehidupan masyarakat muslimin tidak terlepas dari ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya yang begitu banyak, Maka dari setiap pemberian tersebut Allah berikan kepada kita ujian. Allah berikan kepada kita kesehatan. Maka Allah akan menguji kita dengan rasa sakit. Dan siapa di antara kita kaum muslimin yang bersabar dari ujiannya Allah ini, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Bi ghairi hisab, artinya bi ghairi haddin. Wala 'addin wala miqdar. Tanpa ada perhitungan, tanpa ada batasannya sama sekali. Tanpa ada ukurannya. Hanya Allah lah yang mengetahui pahala mereka orang-orang bersabar. Khususnya ketika ia diuji dengan rasa sakit. Sampai mana ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apalagi kita kaum muslimin Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta pertolongan kepadanya dalam segala urusan kita dengan kesabaran kita. Khususnya ketika kita dilanda sakit. Tetap meminta pertolongan dengan kesabaran. Wasa'inu bisabri wassalah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kalian kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Ay Ista'inu ala umurikum ad dunyawiyyati wad-diniyati bisabri wassalam. Carilah pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar, mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dalam segala urusan kalian, dunia kalian ataupun agama kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersama orang-orang yang menjadikan kesabaran sebagai sifatnya. Menjadikan kesabaran sebagai karakternya. Sebagai cirinya. Dan inilah yang menjadi ciri dan sifat orang-orang mukminin yang senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasab, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala gham, hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah Baik itu rasa lelah, sakit, lemah, cemas, sedih. Atau mungkin ia mendapatkan gangguan dari orang lain. Kesusahan sampai duri pun yang menusuk dia. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengan sebab ini semuanya kesalahan-kesalahan yang dulu pernah ia lakukan. Artinya Hadis Rasulullah menjelaskan tidak ada satupun ujian, rasa sakit, sedih, gundah gulana, capek kita, ataupun yang lainnya yang kita rasakan, melainkan dengan sebab inilah Allah akan hapuskan kesalahan kita. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita kaum muslimin. Dengan sakit yang kita derita ini, yakinlah bahwasanya Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dulunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sakit demam. Ummul Musayyib. Beliau menanyakan keadaan sahabiyat ini. Mabaluk ya Ummul Musayyib. Ada apa dengan engkau, wahai Ummul Musayyib? Ia mengatakan, wahai Rasulullah, aku diuji oleh Allah dengan demam. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummul Musayyib terkait masalah demam ini, la tasubbu al-humma. Janganlah kamu mencela demam ini fa'innaha tukaffiru khataya. Karena sesungguhnya demam ini akan menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Ini secara khusus. Secara umum sama halnya. Sakit yang kita derita. Ya dialami oleh saudara kita. Maka tidak lain ini adalah merupakan sarana untuk menggugurkan dosa mereka. Menghapuskan kesalahan mereka. Sehingga dari sinilah adanya peranan kita sebagai saudara seorang muslim untuk mengingatkan dia, untuk bersabar dari rasa sakit yang ia derita. Kita berikan nasihat bahwasanya sakit ini justru akan berakibat baik bagi dia, menghapuskan dosa dia, kesalahan dia. Nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia berada di dalam keadaan yang bersih dari dosa-dosanya. Manusia tidak akan pernah dilepaskan dari kesalahan, tidak bisa terlepas dari bentuk dosa. Baik yang kecil maupun yang besar. Ujian ini, sakit ini, Allah menginginkan agar menghapuskan dosa-dosa mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil makarid. nanti pada hari kiamat orang-orang yang sehat ketika dunia dahulu dia menginginkan agar ia mendapatkan musibah seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang sakit dulunya di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka ketika itu nanti pada kiamat mengetahui betapa besarnya pahala dan ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka orang yang diuji dulunya dengan rasa sakit. Sampai-sampai kalau seandainya mereka menginginkan agar kulitnya dipotong dengan gunting. Ingin mendapatkan apa? Balasan dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tidaklah sakit yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara kita, melainkan akan membawa kebaikan bagi diri kita. Membawa pahala, ganjaran dan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. <clears throat> Hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى Sesungguhnya seorang hamba Jika telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tingkatan di surga yang belum sampai dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan mengujinya dengan musibah yang ia timpakan pada dirinya. Hartanya atau mungkin anaknya. Kemudian ia bersabar, bersabar dalam ujian tersebut. Allah uji dengan rasa sakit. Allah uji dengan kebakaran rumahnya misalnya. Allah uji dengan kematian anak-anaknya. Kemudian ia bersabar, maka dari sini Allah akan meninggikan derajat dia, menempatkan derajat dia di surganya nanti. Kemudian ia bersabar atas hal tersebut sehingga Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah ditakdirkannya. Hadis ini hadis hasan eh, sahih li ghairihi sebagaimana yang dideskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Berikutnya kewajiban yang kelima memberikan nasihat kepada saudara kita agar tetap menjaga sholat lima waktunya. Barangkali kalau kita pergi ke rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah atau rumah sakit pusat, kita akan banyak sekali menjumpai saudara saudari kita kaum muslimin. Ketika mereka berbaring di ranjang mereka, mereka meninggalkan sholat lima waktu. Bahkan saudara kita sendiri, kerabat kita sendiri yang sakit, dirawat di rumah sakit, demikian. Kenapa tidak sholat? Tidak bisa, sedang sakit. La haula wa la quwata illa billah. Sholat harus tetap ditunaikan sekalipun kita sakit. Oleh karenanya, disinilah kewajiban kita untuk mengingatkan saudara kita yang sedang sakit. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi apapun kita, sehat ataupun sakit, sholat wajib hukumnya tetap ditunaikan. Tidak bisa tidak. Oleh karenanya disinilah letaknya kita mengingatkan mereka, memberikan nasihat untuk tetap menjaga sholat lima waktu. Jangan sampai sholat ini tinggalkan karena dia sakit. Karena tidak bisa berburu tayamum. Banyak solusi yang diberikan oleh Islam. Kalau Islam, Islam adalah agama yang tidak menjadikan pemeluknya dalam kesempitan. Justru Islam memberikan kemudahan yang sangat banyak sekali bagi mereka. Apalagi kedudukan sunat dalam Islam merupakan kedudukan yang sangat penting. Islam sebagai rukun agama Islam. Salat rukun sebagai agama Islam. Bunil Islamu ala khamsin. Sebagaimana sabda Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam dibangun di atas lima pondasi. Di antaranya adalah mendirikan sholat, menegakkan sholat. Kalau seandainya <clears throat> rukun sholat ini, yakni sholat ini yang menjadi rukun Islam, ini roboh, maka bangunan Islam yang ada dalam dirinya itu akan ikut roboh. Apalagi sholat adalah amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu la abdu min amali yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat itu adalah salat. Karena hal ini terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apabila salatnya baik, sempurna, maka niscaya dia akan menjadi orang yang mendapatkan kejayaan, keberuntungan pada hari kiamat. Jika tidak, maka dia termasuk orang yang celaka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Kata Rasulullah, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirkil wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kufur. Artinya salat tidak bisa ditinggalkan kaum muslimin. Justru ini yang membedakan kita antara kita dengan mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Kalau kita meninggalkan sholat dalam tanda kutip bermalas-malasan, minimal kita akan mendapatkan dosa besar dari meninggalkan sholat tersebut. Keyakinan kita sholat tidak wajib justru ini akan menjadikan kita murtad dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Berikutnya poin yang keenam. Memberikan nasihat kepada saudara yang sedang sakit agar mengisi waktu luangnya untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang sakit, ma'asyiral muslimin, ia tidak mengetahui apakah batas akhir kehidupannya berujung pada sakit yang ia derita ketika itu atau tidak. Ia tidak mengetahui. Oleh karenanya, disinilah peranan kita untuk mengingatkan saudara kita yang sedang sakit agar menjadikan waktu-waktu dia ketika sakit berbaring di rumah atau di rumah sakit ketika dirawat untuk mengisinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, beristighfar kembali kepada Allah karena ia tidak tahu barangkali sakit ini akan menjadi batas akhir kehidupannya sehingga ketika dia mengisi waktunya dengan ketaatan kebaikan, ia akan mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya jika ia keluh kesah, tidak rida dari sakit yang ia derita, justru dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian yang terakhir <clears throat> memberikan nasihat agar selalu berhusnudzan kepada Allah, berharap tinggi dari rahmatnya, dan menggantungkan harapan kesembuhan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Orang yang sakit, keadaan hatinya ini senantiasa berubah-ubah. Terkadang ia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa kita tidak membungkiri dia seorang muslim, seorang mukmin. Namun yang namanya syaitan senantiasa mengganggu dia. Terkadang pula ia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebulan di rumah sakit tidak kunjung sembuh, putus asa. Ini yang kita khawatirkan nantinya. Meninggal dalam keadaan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal, mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa wa yuhsinul billahi dhanna. Janganlah sampai salah seorang di antara kalian sekali-kali itu meninggal melainkan dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berkepanjangan, kemudian ia bersuudzon kepada Allah sehingga penutup akhir hayatnya su'ul khatimah. Dari sini, mari kita berikan nasihat kepada mereka. Kita nasihati mereka agar senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap rahmatnya, berharap kesembuhannya, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diwafatkan dengan sakit ini, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dihapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan dia. Diangkat derajatnya di sisi dia. Terlebih Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi Kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hamba ku sesuai dengan persangkaan hambaku. Artinya kalau seandainya hamba ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maka akibatnya baik. Sebaliknya, jika ia berprasangka buruk kepada Allah, bersuudzon kepada Allah Azza wa Jal, justru yang kembali kepada dia bukannya kebaikan. Sebagaimana halnya kita atau mungkin saudara kita yang sedang sakit, hendaknya menjadikan tumpuan harapan mereka, kesembuhan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam doanya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan. Wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Engkaulah ya Allah zat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Memang benar. Kita dituntut untuk berusaha mencari obat. Pergi ke dokter ke sana kemari. Namun jangan sampai. Roja kita, harapan kita. Dari kesembuhan kita. Kita berikan kepada mereka. Mereka tidak bisa menyembuhkan. Mereka hanya bisa memeriksa. Hanya mengobati. Hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hal ini, maka peranan kita sebagai seorang muslim yang menjumpai dan mendapati saudaranya yang sedang sakit, hendaknya ia memberikan nasihat agar dia tetap berhusnudzan kepada Allah, agar ia tetap menggantungkan harapan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia tetap berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya selebihnya kita buka sesi tanya jawab. Iya. Terkait dengan orang yang stroke, yang tidak bisa menggerakkan anggota badannya, namun ia masih bisa bicara barangkali. Intinya selama dia masih ada akal sehatnya, masih normal akal sehatnya, maka dia tetap terkena kewajiban menunaikan ibadah sholat. Sekalipun nanti sholatnya ia lakukan hanya sekedar dengan isyarat. Tetap hukumnya. Karena beban syariat ini akan tetap diwajibkan selama orang tersebut tidak keluar dari tiga kategori. Kata Rasulullah, al kalamu an thalatha. Pena catatan amal seorang hamba itu diangkat dari tiga orang. Di antara disebutkan anil majnun hatta yafik. Orang gila sampai ia sehat kembali. Normal akalnya. Artinya apa? Artinya selama orang tersebut itu masih mempunyai normal akalnya, sehat akalnya, ia tetap terkena kewajiban, akan dicatat. Kalau sudah hilang akalnya, beda lagi. Nah, orang tadi, orang yang sakit stroke ini, akalnya masih sehat, masih normal, maka dia terkena kewajiban sholat. Sekalipun nanti sholatnya ia kerjakan dengan isyarat. Allah Ta'ala a'lam bidhalik. Ada lagi yang langsung bertanya? Iya. Iya. <clears throat> Iya. Terkait pertanyaan yang kedua, apabila kita punya tetangga non muslim ya, ya non muslim, bagaimana sikap kita? Baik dia itu ketika sakit atau mungkin meninggal, maka dalam hal ini kita harus bedakan jika dia sakit, dia tetap dapatkan hak dia sebagai tetangga. Bukan hak dia sebagai seorang muslim. Hak sebagai tetangga. Hak tetangga ini mencakup statusnya orang itu muslim ataupun non-muslim. Karena tetangga dalam istilah agama itu adalah orang yang bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Tanpa melihat apa dia? Siapa dia? Agamanya apa? Tidak. Selama dia tetangga kita, kemudian ia ditimpa dengan rasa sakit, maka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap menjenguknya, menunaikan hak dia sebagai tetangga. Barangkali kalau sekiranya dia butuh pertolongan kita, kita berikan pertolongan, kita berikan bantuan. Berbeda halnya ketika dia meninggal kita tidak disyaratkan, bahkan tidak dituntut dalam Islam untuk mendatanginya atau bahkan menguburkannya. Tidak ada tuntunannya hal itu. Allah taala alam. Dia sakit. Iya. Dalam hal ini tidak mengapa karena barangkali dengan doa yang kita sampaikan sebagaimana yang sudah kita pelajari ini akan menjadi sarana bagi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekafir-kafir apapun orangnya kepada Allah, hatinya pasti akan tersentuh dengan perbuatan muamalah baik kita kepada mereka. Siapapun orangnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai tetangga orang Yahudi yang mana orang Yahudi ini mempunyai anak kecil. Yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit yang sampai kepada kematiannya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenguknya, menyenguk anak kecil ini, anaknya orang Yahudi yang merupakan tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita tetap dituntut untuk menunaikan hak mereka sebagai tetangga kita sekalipun dia non-muslim. Dan tidak mengapa kita mendoakan tetangga kita dengan doa kita. Dengan doa kita. Adhibil ba'sa rabban nasi. Washfi fa anta syafi. La shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Atau doa yang lainnya. As'alullah al-azim rabbal arsil azim an yashfiyaka. Barangkali dengan kita membacakan doa, mendoakan tetangga kita non muslim sedang sakit, ia terbuka hatinya. Allah taala a'lam bidzalik. <clears throat> Kalau kita sakit, <clears throat> bahkan tayamum aja tidak mampu, apakah istri atau barangkali suami bisa mentayamumkan? Iya, hal ini tidak mengapa. Kalau sekiranya kita sakit parah sampai kita tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, dan kita menjumpai ada kerabat kita barangkali saudara kita bisa membantu kita dalam hal ini, tidak mengapa. Toh kalau seandainya tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali orang yang membantu kita bertayamum, kita sholat dalam keadaan kita seperti itu. Fattakullah mastata'tum. Bagaimana juga dengan urusan arah kiblatnya orang yang sakit tadi? Masalah arah kiblat tetap kita berusaha untuk menghadap kepada kiblat kita, yaitu Ka'bah. Bolehkah waktu sakit tadi kita menyamak kosor? Waktu sholat kita, zuhur asar, maghrib atau isya. Kalau kosor tidak dibenarkan. Kalau kosor, yakni meringkas sholat. Yang tadinya empat rakaat menjadi dua rakaat tidak benar. Yang dibolehkan hanya menjamak saja. menyamak sholat antara zuhur dan asar. Sama-sama empat rakaat. Atau maghrib dengan dengan isya. Kalau subuh jangan, tidak boleh dijamak. Iya ini ada masukan dari sebagian jamaah agar kita di sela-sela menunaikan ibadah puasa untuk mendoakan saudara kita yang sedang diuji dengan sakit mata yang kata dokter tidak bisa sembuh karena ada saraf yang terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi beliau dan menggantikannya dengan pahala yang besar di akhirat serta menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Jika kita sedang sholat, lalu ada teman atau orang lain berada di dekat kita bersin, dan dia mengucapkan hamdalah, artinya teman kita ini tidak sholat. Artinya teman kita ini barangkali tidak tidak sholat. Tapi kalau dia sholat ya tidak benar. Ketika bersin bilang hamdalah. Pertanyaannya apakah kita harus menjawabnya atau kita diam saja karena kita dalam keadaan sholat. Jawabnya kita diam. Kenapa demikian? Karena kita sedang ibadah sholat. Tidak boleh kita dalam sholat ini mengucapkan satu patah kata apapun kecuali bacaan-bacaan sholat. Pernah kejadian salah seorang sahabat itu sholat berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah di dalam sholatnya. Maka sahabat yang lain yang mengetahui ilmunya mengisyaratkan jangan dia mengucapkan lagi hal ini. Karena apa? Termasuk perkara yang dilarang dalam sholat. Yang akhirnya di akhir cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wajangan yang singkat, padat dan jelas maknanya bahwasanya sholat tidaklah layak. Ada ucapan manusia. Sholat yang ada hanyalah bacaan zikir Quran. Jadi dari pertanyaan ini kita tidak dibenarkan untuk menjawab teman kita barangkali yang tidak sholat, yang sedang bersin. Sekalipun dia bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidak disyariatkan untuk menjawabnya ya rahmukallah. Kecuali kalau kita sudah selesai dari sholat. Letak orang gila kelak di mana? Surga atau neraka? Begitu halnya dengan orang yang berperilaku waria. Allah Ta'ala alam, saya tidak ingat terkait dengan orang gila ini, saya lupa. Sedangkan orang yang berperilaku waria, maka ini jelas mendapatkan lakna dari Allah dan Rasulnya. Jelas. Artinya tidak dibenarkan dalam Islam seorang itu berperilaku. Perilakunya seorang wanita jika ia laki-laki. Ataupun perilakunya. Laki-laki jika dia ya, seorang wanita. Tidak boleh tasyabuh. Barang siapa bertasyabuh, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga Rasulnya. Bagaimana menghilangkan rasa malu atau sungkan kalau menengok orang sakit, nggak bawa apa-apa? Sebenarnya ma'asyiral muslimin, Ketika seorang menengok tetangga atau saudaranya dengan membawa entah itu buah ataupun roti, ini kembali kepada adat kebiasaan semata. Biasanya, <clears throat> biasanya masyarakat Indonesia, khususnya daerah saya sendiri, itu kalau jenguk orang sakit, ya pasti bawa. Setidak-tidaknya hanya roti tok. Namun hal ini bukanlah syarat sah. Ketika kita menjenguk harus bawa ini, tidak. Kita datang saja kepada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang sakit. Menanyakan kabarnya. Barangkali kalau dia perlu bantuan kita, bantu semampu kita. Nah, jangan sampai hal ini karena kita tidak punya, tidak bisa belikan apa-apa, oleh-oleh ataupun barang bawaan, kita tidak jadi menjenguk. Ini justru salah. Ini justru salah. Tanpa harus membawa barang bawaan apapun. Tidak disyaratkan. Nah, kalau seandainya kita terkadang <clears throat> memiliki rasa malu, kalau tidak bawa, maka ya harus kita usahakan untuk diperangi dalam diri kita. Harus dibiasakan. Tentunya hal ini kita harus meyakini dulu bahwasannya membawa barang bawaan ketika menjenguk ini bukanlah syaratnya kita menjenguk. Tidak ini sekedar apa? Mukamilat saja. Sebagai istilahnya ya penghibur. Barangkali ia butuh, barangkali ia memerlukan, barangkali ia pengen ini kita bawakan. Seperti itu. Iya, ada lagi? Sebabkan sendiri seperti kanker karena sering merokok, apakah penyakit ini termasuk ujian? Gimana ini Pak? Bingung nih jawabnya ini. Ada yang tahu? <laughs> Iya, kita mengatakan ma'asyiral muslimin dari dua sisi. <clears throat> sisi yang pertama, bahwasannya sakit secara umum, sakit apapun dan sakit disebabkan dengan sebab apapun, baik disebabkan dirinya sendiri ataupun sebab faktor luar, maka ini termasuk kategori sakit yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung hikmah dan pengampunan dosa, pengguguran dosa pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, ketika dia merokok, dia terkena dosa apa yang ia lakukan tersebut. Karena merokok tidaklah dibenarkan dalam Islam, tidaklah dihalalkan dalam Islam karena akan membawa dampak yang sangat-sangat buruk. Dampak yang sangat-sangat buruk. Satu batang rokok, kata mereka para dokter, mengandung puluhan bahan yang berbahaya. Satu batang rokok maka apakah kita sebagai orang yang mempunyai akal sehat rela untuk meracuni diri kita, paru-paru kita, bahkan dari pihak pabriknya pun itu sudah memberikan apa? peringatan. Kalau dulu lebih halus. Apa, Pak? Merokok bisa menyebabkan gangguan jantung, hipotensi dan yang lainnya. Kita sekarang ini katakan merokok dapat membunuhmu. Dan diperparah lagi, ditegaskan lagi dengan gambar yang apa? Ada tengkoraknya orang merokok itu. Belum lagi ada kanker tenggorokannya itu. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya merokok ini tidak tidak bagus. Maka kita sebagai orang berakal sehat tentu akan menjauhinya. Jika tidak mempunyai akal sehat, maka ya terserah pada diri mereka. Ya barangkali ini cukup Bapak Ibu sekalian. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambahkan wawasan kita. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan apa yang kita pelajari ini. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.